Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Masail al-Jahiliyah yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir naam kitab yang sangat mulia ini yaitu berada di permasalahan yang ke-116. Karena dalam beberapa waktu nanti kita akan selesaikan kitab ini walhamdulillah mungkin Nah, kurang lebihnya tinggal beberapa permasalahan saja. Setelahnya atau selanjutnya insyaallah taala kita akan melanjutkan kitab yang saat mulia yang dikarang oleh Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih yaitu Kitab Tauhid. Insyaallah taala kita akan menggunakan syarah yang disampaikan oleh Syekh Ibn Baz rahmatullah alaih. Kemungkinan yang pertama Kemudian kemungkinan yang kedua kita akan menggunakan syarah enam yang disyarah oleh Syekh Al-Qarawi Asabahullah yaitu kitab syarah kita tauhid yang dikenal dengan Al-Jadid. Al-Jadid syarah kita tauhid. Atau kemungkinan yang ketiga adalah kita akan baca syarah kita tauhid yang diambil dari Sahih Bukhari yang disyarah oleh Syekh Ibn Baz rahmatullahi alaih Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semuanya dan juga memberikan barakah terhadap apa yang telah kita curahkan berupa ajar mengajar dan juga naam kalian semuanya berupa talabul ilm, mencari ilmu, menimba ilmu dan yang semisalnya. Nasrullah at-taufiq wal hidayah. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum permasalahannya ke-116. Qala Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, al-mas'alatu sadisatu al-mas'alatu sadisata asyrata ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-116 At-tanaqudu al-wadihu lima kadzdzabu bil haqqi kama qala ta'ala bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Yaitu kontradiksi yang sangat nampak dan jelas terhadap apa yang mereka dustakan berupa kebenaran. Jadi manakala mereka mendustakan kebenaran, nampak jelas di hadapan mereka terjadinya kontradiksi, berseberangan, bertolak belakang. Allahu musta'an. Kita lihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal kadzdzabu bil haqqi," bahkan mereka mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahum tatkala kebenaran datang kepada mereka, fahum fi amrin marij, dalam keadaan mereka berada di perkara yang bimbang, perkara yang na'am barakallahu fikum berseberangan, berada pada keadaan kontradiksi, Nah, barakallahu fikum. Seperti itu bertabrakan. Karena manakala seorang itu meninggalkan kebenaran, dia akan diuji dengan nah barakallahu fikum kontradiksi atau tanakut. Eh? Nah, barakallahu fikum dengan bentuk apa? Baik itu berubah bentuk, bertabrakannya ucapan-ucapan yang dia ucapkan, ucapan yang pertama dan ucapan yang kedua berbeda. Nah, karena yang namanya kesesatan itu bercabang-cabang, tidak ada batasannya cabang tersebut. Allah musta'an. Nah, Berbeda dengan al-haq karena setelah al-haq itu tidak ada lagi kecuali kesesatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal Maka apa-apa yang ada setelah al-haq melainkan itu adalah kesesatan. Allah musta'an. Naam, qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Dan memang yang namanya kebatilan pasti akan hancur bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahir bahkan kami timpakan eh, al-haq itu di atas kebatilan maka hancur leburlah kebatilan tersebut nah barakallahu fikum karena yang namanya kebatilan pasti akan tersingkap lambat atau laun eh, cepat maupun lambat akan nampak dan akan tersingkap yang namanya kebatilan Allahul musta'an na'am kita lihat qala syarih Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah at tanaqudhu huwa tadarubul aqwal, tadarubul aqwali wa ikhtilafuha. Yang namanya tanakut itu adalah bertabrakannya ucapan-ucapan dan juga nah berselisihnya atau berbeda-bedanya ucapan tersebut. Jadi ucapan yang pertama sudah beda dengan ucapan yang kedua. Ucapan yang pertama sudah berseberangan dengan perbuatan perbuatannya. Seperti itu tanakut, kontradiksi, berseberangan, bertabrakan. Allah musta'an. Faman tarakal haqqa fa innahu yubtala bitanaqudi wa tadarub bil aqwali wa tadarub bi aqwali. Maka barang siapa yang meninggalkan hak, barang siapa yang meninggalkan kebenaran, fa innahu yubtala bitanaqudi wa tadarub bi aqwali. Maka sungguh dia diuji dengan kontradiksi eh, dan juga bertabrakannya ucapan-ucapannya. Jadi ucapannya itu enggak kokoh. Nah, ucapan yang pertama sudah berbeda dengan ucapan yang kedua. Terkadang dia mengatakan A, terkadang dia mengatakan B. Seperti itu. Allah musta'an. Li'anna dhalala sya'ab dikarenakan yang namanya kesesatan itu bercabang-cabang. Wala hadda lisya'mihi dan tidak ada batasannya. Naam barakallahu fikum dan tidak ada batasan Naam untuk cabang tersebut sangat luas sekali, bercabang-cabang. Allah musta'an. Oleh karena itu apa? Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus. Naam barakallahu fikum. Eh, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hadisnya sahih. Nah, Rasulullah suatu ketika menuliskan atau menggariskan kepada beliau sebuah garis. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau membacakan nah, sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Diperintahkan untuk mengikuti satu jalan. Ya, jalan yang lurus. Nah, tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang bercabang nih, samping kanan samping kiri jalan yang lurus tersebut karena akan bikin apa menjadikan bercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Allah musta'an. Naam. Kita lihat sini wa amal haqqu adapun yang nama, namanya al-haq, namanya kebenaran barakallahu fikum fa innahu syai'un wahid. Maka sungguhnya kebenaran itu hanya enam sesuatu yang satu. La yatasha'abu wa la yakhtalifu. Tidak bercabang-cabang, tidak juga berselisih. Wallahu jalla wa ala yaqul dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal maka apa saja yang setelah al-haq? Naam barakallahu fikum setelahnya kecuali apa? Kesesatan yang ada. Nah, setelah al-haq adalah kesesatan karena al-haq lawannya adalah ad-dalal atau al-batil. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Jadi hati-hati barakallahu fikum kalau orang itu sudah meninggalkan al-haq, meninggalkan Al-Qur'an was sunnah, dia akan diuji dengan mengikuti na'am barakallahu fikum hawa nafsunya, mengikuti na'am barakallahu fikum akal yang tidak jernih, yang telah tercampur syubhat dan juga yang lainnya. Wal iyadu billah, na'am. Ikutilah al-haq. Na'am, ikutilah al-haq barakallahu fikum karena Na'am barakallahu fikum yang namanya kebenaran itu pahit rasanya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran, katakanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Na'am barakallahu fikum wal haqqu ahaqqu an yuttaba. Yang namanya kebenaran berhak untuk diikuti, yang namanya kebenaran itu berhak untuk diikuti diikuti na'am barakallahu fikum na'am seperti itu kita lihat sini barakallahu fikum faman tarakal haqqa waqa'a fid dalal maka barang siapa yang dia meninggalkan al-haq sungguh dia telah terjatuh dalam kesesatan wad dalalu matahatun sedangkan yang namanya kesesatan simpang siur tidak jelas meragukan nah matahatun simpang siur nah tidak jelas bercabang wal billah Perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatajidu ashabahu mukhtalifina fima bainahum. Maka engkau akan mendapatkan para nabarakallahu fikum para pelaku kesesatan atau orang-orang yang berada di atas kesesatan mereka berselisih terhadap perkara yang ada di antara mereka. Bal tajidul wahida minhum mukhtalifan mukhtalifatan ara'uhu bahkan engkau akan menjumpai bahkan engkau akan menjumpai salah seorang di antara mereka nah barakallahu fikum satu orang saja berbeda-beda pemikirannya. Li'annahu laysa 'indahu hudan yasiru 'alaih. Dikarenakan orang tersebut tidak memiliki petunjuk yang dia harus berjalan di atasnya. Wa innama yatakhabbat. Hanya saja orang tersebut bergelimpangan, menggelimpangkan dirinya, menjerumuskan dirinya, membantingkan dirinya. Taratan yaqulu kadza wa taratan yaqulu kadza. Terkadang mengucapkan seperti ini, terkadang mengucapkan seperti ini. Seperti itu, enggak memiliki ucapan yang kokoh. Tidak memiliki apa? prinsip yang kokoh, tidak memiliki prinsip yang kuat Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Dan seringnya nah, yang kita saksikan fenomena realita yang nyata, yang nampak. Nah, barakallahu fikum yang kita saksikan adalah sebabnya karena taklid buta. Karena mereka taat fanatik dengan gurunya atau fanatik dengan pengajarnya atau fanatik dengan syekhnya. Akhirnya apa? Semua yang nah sumbernya dari syekhnya diambil walaupun keliru atau benar enggak bisa menyaring dia. Nah, barakallahu fikum yatakhabbat sembarangan, nah, bergelimpangan, ya membantingkan dirinya, menjerumuskan dirinya. Allahul musta'an. Naam. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij." Bahkan mereka mendustakan kebenaran tatkala kebenaran datang kepada mereka dalam keadaan mereka berada di perkara yang Naam barakallahu fikum berseberangan, perkara yang berselisih yakni mukhtalifan dalam keadaan naam berada di perkara yang berseberangan atau ber naam barakallahu fikum berselisih. Fa ahlul batil, maka ahlul batil yakhtalifuna ma bainahum, maka ahlul batil mereka berselisih terhadap perkara yang ada di antara mereka. Wa yata'adun dan mereka saling bermusuhan. Wa yudallilu ba'dhum ba'dha dan bahkan sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lainnya. Au yukafiru ba'dhum ba'dha Allahu musta'an. Dan bahkan mengkafirkan sebagian mereka kepada atau pada sebagian yang lainnya. Jadi sebagian mereka mengkafirkan nama yang lainnya. Amma ahlul haqqi al-mutamassikuna bil haqq Adapun ahlul haq yang mereka berpegang teguh dengan al-haq yaitu Al-Qur'an was sunnah fa innahum la yakhtalifun. Maka sesungguhnya mereka tidak akan berselisih. Nah, barakallahu fikum karena Rasulullah mengatakan la tastami ummati 'ala dhalalah. Tidaklah umatku semuanya berkumpul di atas kesesatan. Ada di sana walaupun ada kelompok sesat, pasti ada di antara Nah, barakallahu fikum umat Rasulullah itu yang mereka menebarkan, menyebarkan, mendakwakan, mengibarkan bendera al-haq Nah barakallahu fikum Allahul musta'an. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrulllah. Aw kama aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya akan senantiasa enam dari kalangan umatku sekelompok yang mereka menang, nampak unggul di atas al-haq. Nah, tidak membahayakan mereka orang-orang yang apa? Yang merendahkan mereka tidak membahayakan nah mereka itu tidak membahayakan ahli sunnah orang-orang yang mereka apa? Yang mereka mengejek ahli sunnah tersebut. Allah musta'an. Karena sudah kita sebutkan berkali-kali ya, yang namanya pemegang kebenaran itu pasti dianggap asing di hadapan manusia. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita na'am barakallahu fikum ragu. Yang namanya pemegang kebenaran dimanapun mereka berada pasti akan diuji dengan banyaknya musuh, banyaknya orang yang menentang, banyaknya orang yang tidak suka dengan kita tidak suka dengan al-haq tersebut. Nah, namun jangan sampai kita merasa takut, jangan sampai kita merasa mundur terus maju ke depan barakallahu fikum karena masa depan kita yang cerah adalah di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nah Rasulullah bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Agama Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Asing di hadapan manusia tidak menjadi permasalahan. Asing di hadapan manusia tidak menjadi permasalahan. Yang jelas jangan sampai kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru itu yang kita khawatirkan. Kita termasuk orang-orang yang tidak bisa mencicipi, termasuk orang-orang yang tidak bisa Na'am barakallahu fikum menikmati kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala wal billah. Na'am. Kita lanjutkan. Na'am barakallahu fikum fa innahum la yaftalifun wa in istalafu an istihaan istihadin. Bahwasanya ahlul haq mereka senantiasa berpegang teguh dengan hak, mereka tidak akan berselisih. Dan kalaulah seandainya mereka berselisih itu sumbernya karena istihad. Ma'ruf. Perkara istihad, izdatinya nah perkara istihadiyah misalkan si fulan atau Syekh fulan berpendapat seperti ini, Syekh Alan berpendapat seperti ini. Yang sifat istihadiyah, yang khilafnya khilaf tanawu' misalkan itu perkara yang kita harus memberikan toleran di situ. Dalam artian tidak boleh kita saling menyesatkan, saling menghizbikan, saling mentabdi' dan semisalnya. Namun memberikan toleran seperti masalah khilaf yang apa? Berbedaan membaca doa istiftah. Ada yang membaca dengan Allahu Akbar kabira ila akhirihi. ada yang membaca dengan Allahumma ba'id ba'in. Tafadhal silakan milih yang mana? Silakan yang Allah telah mudahkan bagi dirinya. Naam. Jangan sampai perselisihan tersebut akhirnya membuat apa? Membuat Nah, barakallahu fikum saling memfonis fulan hizbi, fulan mubtadi'. Naam, barakallahu fikum fulan munafik, fulan kafir, fasik dan semisalnya hati-hati barakallahu fikum. Naam. Atau contoh khilaf yang lainnya, misalkan ada orang yang bangkit dari rukuknya, Naam, sami Allahu liman hamidah, ada yang bersedekap, ada yang menjulurkan tangannya. Jangan sampai ribut dalam masalah tersebut. Silahkan tafadhal mau yang menggunakan na'am barakallahu fikum, naam atau yang menguatkan pendapat ketika bangkit dari rukuk kemudian bersedekap silahkan tawaddal. Kemudian yang misalkan bangkit dari rukuk, kemudian dia namun menjulurkan tangannya tidak masalah juga. Naam. Allah musta'an. Kita lihat sini. Fa innahum la yata'adawna wa la yataqata'un. Maka sesungguhnya mereka ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah mereka tidak bermusuhan, tidak pula mereka saling memutuskan persaudaraan. Fa idza tabayyana lahumus maka apabila nampak pada mereka kebenaran, raja'u ilaihi, mereka kembali kepadanya. Jadi ahlus sunnah itu tidak memiliki jiwa yang namanya taasub madhabi atau asabiyah. Eh, Ahlus sunnah tidak diperkenankan memiliki jiwa yang namanya taasub madhabi, fanatik dengan madhab tertentu. Eh, kalau ada kebenaran, kalau di luar madhabnya nggak mau diambil. Nah, ini taasub madhabi namanya. Kami syafi'i, hidup dan mati tetap syafi'i. Walaupun kebenaran pada Malik, misalkan Imam Malik, dia nggak akan mengambil. Selama tidak ada pada Imam Syafi'i. Jadi mereka intinya seperti itu. Nah, ta'asub madhabi sangat jelek sekali barakallahu fikum. Namun bagaimana al-sunnah? Ahlussunnah? sunnah wal Jamaah mereka pegangannya adalah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau misalkan kebenaran ada pada Imam Malik, ya kita ikuti kebenaran tersebut. Kalau seandainya kebenaran bersama Imam Ahmad, kita ikuti. Kalau seandainya kebenaran bersama Imam Syafi'i, na'am kita ikuti. Kalau seandainya kebenaran bersama Imam Abu Hanifah, na'am kita ikuti. Namun, apakah kita ikuti semata-mata pendapat mereka? Bukan. Namun kita ikuti karena pendapat mereka mencocoki dalil mencocoki dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Sekedar pengulangan barakallahu fikum yaitu ungkapan dari Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih yaitu ungkapan Imam Malik Imam Malik mengatakan innama ana basharun hanya saja aku manusia biasa ukhti wa usid terkadang keliru, terkadang benar. Fangduru fi ra'yi, perhatikanlah kepada pendapatku. Fakullama wafaqal kitab was-sunnah fakhudhuh selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an was sunnah mencocoki dalil ambillah wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh selama dan selama pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an sunnah maka tinggalkanlah beliau tidak mengajak untuk ta'assub madhabi beliau tidak mengajak untuk kita ini fanatik terhadap madhab madhab tertentu ahlus sunnah wal jamaah Nah barakallahu fikum, nah tidak bermadhab dengan mazhab tertentu Syafi'i wala Hambali wala Maliki wala Hanafi. Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Sunniyun, Sanafiyun yang mereka berupaya meniti jejaknya generasi para salafun salih dan juga berupaya untuk senantiasa istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah. Naam. Kita lihat sini, wa taraku aqwalahum. Naam dan barakallahu fikum, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meninggalkan ucapan-ucapan mereka semata dalam artian ucapan mereka yang berseberang dengan dalil, mereka tinggalkan. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Dan enam semua perkara yang kalian perselisihkan, ya, nah barakallahu fikum, maka ketetapannya keputusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Nah, ayat yang sangat mulia terulang-ulang. Jika kalian berselisih pada sebuah perkara, maka kembalikanlah ke perkara tersebut atau perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tentunya ketika masih hidup dikembalikan oleh Rasulullah. Namun ketika Rasulullah sudah meninggal dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wa tajidunal khilafa bainal a'immah al-arba'ah, bainal fuqaha la ahada minhum dhalal al-akhar au kafar al-akhar. Naam. Dan kalian semuanya sungguh akan mendapat perselisihan antara para a'immah atau para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Naam Eh, dan antara ahlu fikih yang ada, antara fuqaha yang ada dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyesatkan yang lainnya atau saling menyesatkan yang lainnya atau mengkafirkan yang lainnya. Kullun ya'malu bihasabi ma yadhhar lahu ad dalil. Masing-masing beramal sesuai dengan apa yang nampak baginya berupa dalil. Wa idza dhahara annahu mukhalifun maka dan apabila nampak eh, telah nampak bahwasannya menyelisihi dalil raja'a ilal haq. Niscaya masing-masing tersebut akan kembali kepada al-haq. Itulah yang benar. Nah, barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu, di antara mereka ada ungkapan yang sangat bagus, idza sahal. Naam, idza sahal hadis bahwa madhabi. Apabila hadisnya itu sahih, maka itu madhabku. Maka itu jalanku atau itu adalah naam pedomanku, seperti itu. Naam. Jadi kembali pada dalil. Karena barang siapa yang berpaling dari dalil, apa? akan tersesat dari jalan yang lurus. Kami ungkapkan kembali naam ungkapan al-Imam Naam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimatullah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Eh, Muhammad bin, Ab, bin Abi Bakar yang beliau ma'ruf dengan julukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim beliau menyatakan dalam kitab Madarijus Salikin perhatikan baik-baik wa man faraqad dalil dalla 'an sabil wala dalila ila Allah wal jannah siwal kitab was sunnah wa kull tariqin lam yashabha dalil Qur'an was sunnah fa innahu min fa innaha na'am fa innahu min turuqil jahim wasyaitanir rajim. Naam. Artinya, barang siapa yang memisahkan diri dari dalil sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus dan tidak ada dalil, tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an was sunnah. Dan setiap jalan yang tidak naam diiringi, eh, tidak berlandaskan Al-Qur'an was sunnah maka Jalan tersebut termasuk jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada neraka al-jahim dan juga jalan tersebut adalah jalan na barakallahu fikum jalannya setan yang terkutuk waliyadzubillah. Naam, wallahu musta'an. Amma ahlud dalal adapun orang-orang sesat, falaisa lahum marja' yarji'una ilaih, maka mereka tidak memiliki tempat, tidak memiliki rujukan yang mereka kembali kepadanya. Wa inna marji'u kullin minhum ila hawa. Dan hanya saja